الحمد لله الحمد لله العلي العظيم العزيز الكريم الغفور الرحيم وأشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا وعزيمنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأهداهم إلى الحق طرقا كان خلقه القرآن وشيمته الغفران ينصح للإنسان ويفصح في الإحسان ويعفو عن الذنب إذا كان في حقه وسببه وإذا أذيء حق الله لم يكن أحد لغضبه من رآه بديهة هابه ومن خالته معرفة أحبه يقول الحق ولو كان مرا ولا يضمر لمسلم غشا ولا ضرا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله يا عباد الله واعلموا أن من اتقى الله عاش قويا وسار في بلاد الله آمنا ومن ضيع التقوى وأهمل أمرها تغشته في العقبى فنون الندامة معاشر المسلمين رحمكم الله Marilah kita bersama-sama berusaha untuk senantiasa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah. Sebab takwa merupakan kunci diterimanya amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah penyebab utama kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya saja yang akan Allah terima amalan-amalan hanyalah dari orang-orang yang bertakwa saja. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin dan surga telah didekatkan disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Termasuk tanda ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah istisyaruna maunya kita untuk ber, mempunyai rasa maunya kita untuk berperasaan bahwasanya kita adalah hamba-hamba yang lemah di hadapan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Perasaan bahwa kita adalah orang yang jahil di hadapan kemahatauan Allah Subhanahu wa taala. Tanda takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perasaan bahwasanya kita adalah kecil di hadapan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Memang demikianlah hakikatnya. Kita semua adalah hamba-hamba yang lemah yang tidak mampu untuk berbuat apapun juga tidak memiliki apapun juga kalau bukan karena pertolongan dan inayah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya sangat membutuhkan taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jangankan untuk hal-hal yang besar atau luar biasa atau menjauhkan kita daripada mara bahaya dan penyakit yang berbahaya bahkan untuk hal yang sepele sekalipun yang mungkin kita anggap sebagai hal yang biasa rutinitas sehari-hari kita kita tidak akan mampu melaksanakannya kalau bukan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala bahkan untuk tidur maupun bangun yang mana itu rutinitas rutinitas sehari-hari kita semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala betapapun capek badan kita Betapapun letih mata kita, jikalau Allah tidak menghendaki kita tidur, maka tidak mungkin kita bisa tidur. Berbagai macam cara dilakukan orang-orang yang kepingin tidur, namun semuanya itu tidak berhasil kecuali atas seizin Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tidur, tidaklah mungkin kita bisa bangun kecuali atas seizin Allah pula. Oleh karena itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita dalam doa, mau tidur maupun doa, bangun dari tidur. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan menyebut namamu ya Allah, aku hidup. Dan dengan menyebut namamu ya Allah, aku mati. Dengan namamu, dengan kehendakmu, dengan takdirmu ya Allah, aku hidup. Dengan namamu, dengan kehendakmu, dengan takdirmu ya Allah, aku mati. Di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarah kepada kita bahwasanya hidup dan mati kita semuanya mutlak di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Begitu juga ketika bangun dari tidur, Nabi mengajarkan berdoa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami ba'dama amatana setelah sebelumnya mematikan kami wa ilaihin nusur. dan hanya kepada Allah lah akan kembali nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyarahkan di sini bahwasanya tidur merupakan satu bentuk daripada kematian dan bangun dari daripada tidur adalah satu bentuk daripada kehidupan yang baru yang Allah berikan kepada kita semuanya yang wajib kita syukuri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah kita mengetahui betapa lemahnya diri kita, maka tidak ada yang pantas kita lakukan selain daripada bertawadhu, merendahkan diri, merendahkan hati, merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa kaifa dzalik? Bagaimana kita bisa bertawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala? Di antara caranya adalah bitawadu'ina liibadillah. Dengan tawaduk kita kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dengan perasaan rendah hati kita di hadapan makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis beliau mengatakan, "Inna min ijlalillah ijlalu dzisy muslim." termasuk tanda mengagungkan Allah Subhanahu wa taala adalah maunya kita mengagungkan, memuliakan orang muslim yang sudah tua, orang muslim yang sudah beruban rambutnya. Meskipun orang tersebut orang biasa, meskipun mungkin orang tersebut di bawah kita levelnya, tapi memuliakan mereka-mereka termasuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hakikatnya masing-masing dari kita tidak ada level apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wala yatajalla husnut ta'amul ma Allah Subhanahu wa taala illa bi husni ta'amulina ma'a ibadillah. Dan tidaklah sempurna perbuatan muamalah yang baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan muamalah yang baik kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwasanya amalan kita diterimanya amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala tergantung dengan bagaimana baiknya hubungan kita dengan sesama manusia. Baiknya hubungan kita dengan sesama Islam, sesama muslim, sesama mukmin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la turfa'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran." Ada tiga kelompok, ada tiga golongan yang mana salat mereka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. La turfa'u salatuhum. Salat mereka tidak terangkat meskipun cuma sejengkal di atas kepala mereka. Kinayah bahwasanya Allah enggak menerima salat mereka. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rajulun amma qauman wa hum lahu karihun." Seseorang yang menjadi imam daripada sekelompok manusia, orang yang jadi pemimpin dari kaum, wa hum lahu karihun, sedangkan makmumnya, orang-orang yang dipimpinnya tidak suka kepada dia. Wa mra'atun batat dan seorang perempuan, seorang istri yang di malam hari wa zaujuha 'alaiha sakhitun yang membuat murka, yang membuat marah, yang membuat gelo hati suaminya. Perempuan semacam ini tidak akan diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata para ulama, jikalau salat tidak diterima oleh Allah, maka amal yang lain pun akan sangat-sangat sulit diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah wa akhwani mutasarimani termasuk orang yang tidak akan diterima oleh Allah salatnya adalah ahwani mutasarimani, dua orang bersaudara yang saling bermusuhan, yang saling bertengkar, baik persaudaraan sesama nasab maupun persaudaraan persaudaraan sesama iman. Sebab Allah Subhanahu wa taala menegaskan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya sesama orang mukmin adalah saling bersaudara. Maka para hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sudah sangat pantas bagi kita semuanya untuk mengintrospeksi diri. Sudah baikkah hubungan kita dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia? Hablun minallah wa hablun minan nas. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang benar-benar bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dijadikan Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang mau mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang layak dibanggakan beliau nanti di hari kiamat.